Sebelumnya kita telah masuk pada Al-Faslu Sani al rahimahullah menyebutkan Al-Asbabul Mu'ayyanatu ala talabil ilmi Sebab-sebab yang membantu Bagi penuntut ilmu Nah, karena seseorang menuntut ilmu Di sana ada hal-hal yang bisa membantu dia Memudahkan dia ketika dia menuntut ilmu Naam. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Sehingga ketika dia menuntut ilmu, ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya. Maka diantaranya sebab-sebab yang bisa membantu menuntut ilmu atau para penuntut ilmu disebutkan awalan at-taqwa. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang mudah untuk menghafal ilmu-ilmu yang ada. Tetapi sebaliknya, jika di sana maksiat yang dilakukannya, naam, walaupun dia mengulang-ulanginya berkali-kali, sulit untuk masuknya ilmu tersebut. Ya, sulit untuk mendapatkan ilmu. Dan takwa ini bukan haja, bukan hanya saja wasiat bagi atau perintah bagi umat ini. Tetapi ternyata takwa ini sudah menjadi perintah juga atau wasiat terhadap umat-umat terdahulu. Nah, umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula at-taqwa ini juga ternyata wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, agar senantiasa mereka bertakwa. Karena sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan seorang hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Watazawadu fa inna Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Karena dengan takwa ia akan menghalangi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Akan membentengi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita lanjutkan dari faedah ayat yang disebutkan beliau Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim Al-Anfal ayat yang ke-29 Wahai orang-orang yang beriman jikalau kalian bertakwa kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqan. Furqanan. Wa yukaffiru ankum dan Allah akan menghapuskan atas kalian sayyiatikum kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadl azim dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Al-Anfal ayat yang ke-29. Maka pada faedah yang pertama disebutkan yaj'al lakum furqana jikalau kalian bertakwa kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian furqan ay yaj'al lakum ma tufarriquna bi bainal haqqi wal batil furqan yaitu menjadikan atas kalian yang kalian bisa membedakan antara al-haq wal batil. Bisa dengan takwa itu tadi. Umpamanya ada seseorang yang datang kepadamu dengan membawa batu akik karena sekarang lagi marak batu akik. Dia datang kepadamu, masya Allah, batu ini, ya. Ketika orang memakainya, umpamanya dikejar musuhnya dia tampakkan batu akiknya langsung menghilang umpamanya maka orang yang bertakwa ah, cerita apa lagi cerita kayak gini tapi kalau orang-orang awam masya Allah wih, berarti mahal harganya nah dia akan terkagum-kagum dan dia bahkan berapapun dia menginginkan untuk membelinya ini kalau orang awam tapi kalau orang bertakwa eh, Oh, batu akik kayak gitu aja bisa menjadikan seseorang hilang ketika didatangi oleh musuh. Nah, dan contoh-contoh yang lainnya, seseorang ya dengan mudah untuk membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Sekalipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, tetapi yang namanya kebatilan tetap batil, tidak akan menjadi baik ya kebatilan tersebut. Umpamanya tong sampah isinya apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak di dalamnya. Jadi sekalipun di luarnya dihiasi, dicet dengan warna-warni, kemudian dikasih apa, tetap di dalamnya ya isinya hal-hal yang tidak baik. Walaupun dihiasi bilang, oh ini masya Allah ini seperti ini, tapi namanya tong sampah, tetap isinya sesuatu yang tidak baik. Ya walaupun dihiasi dengan hiasan berbagai macam hiasan ya, tetapi kalau namanya batil tetap batil, tidak akan bisa menjadi al-haq. Wa bainad dhar wan nafi dan bisa membedakan antara ad-dhar wan nafi. Dengan takwa tadi, bisa membedakan antara yang apa ini berbahaya dan yang bermanfaat. Ini faedah yang yang pertama tadi. Kemudian kita masuk faedah yang kedua dari ayat yang kita sebutkan. Al faedah tsaniyah berkata Syekh Ibnu Saim rahimahullah, faedah yang kedua wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menghapuskan atas kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Ya, ini sudah jawab-jawab syaratnya ini. Tadi ada fil syarat yang disebutkan sebelumnya. Kemudian dijawab dengan jawab syarat. Al-Anfal ayat 9. Wa takfiru sayiat yakunu bil amal salihah. Maka menghapuskan dosa-dosa atau terhapusnya dosa-dosa itu dengan cara amalan-amalan soleh Ya, jadi kita beramal amalan soleh dengan sendirinya as khususnya as-sawair akan terhapus dengan sendirinya. Nah, akan terhapus dengan sendirinya dosa-dosa kecil yang kita melakukannya. Maka dengan amalan soleh akan gugur dengan sendirinya. Fa innal a'mal as-salihata tukaffirul a'mal as-sayyi'ah. Karena amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan itu akan menggugurkan, menghapuskan amalan-amalan sayyi'ah, amalan yang buruk. Kama qala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga dari hadis Abi Hurairah. As-salawatul khumsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibal kadair. Nabi SAW menyebutkan salat lima waktu. Naam. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya itu kafaratun sebagai penghapus di antara keduanya jika dia apa ini menjauhi al-kabair dosa-dosa besar. Nah, jadi sholat-sholat yang kita tunaikan dalam keseharian kita lima kali, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian amalan-amalan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ini semua penghapus penghapus dosa. Jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka dengan ayat ini juga menunjukkan untuk memberikan faedah kepada kita bahwa al-kabair tidak cukup dengan amalan soleh terhapus, tetapi dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Bukan taubat main-main. Habis taubat mengulang lagi habis taubat mengulang lagi habis taubat mengulang lagi nah tapi taubat dan nasuha di antara syarat taubat ya dia menyesal apa yang telah dilakukannya menyesal betul-betul menyesal kemudian berazam tidak akan mengulanginya dengan keinginan yang kuat apa yang satunya Nah, dia meninggalkan. Atark, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Tinggalkan. Kalau sudah bertobat jangan dekat-dekat lagi. Nah, umpamanya ada seseorang senang dengan khomar. Kalau sudah bertobat ya sudah, jangan dekat-dekat. Dan jangan berteman bergaul dengan orang-orang yang suka minum khamar. Ya, karena biasanya teman yang buruk itu akan mengajak lagi ah soal lima aja antum ini sekali-sekali aja lah nanti taubat lagi nah usah terlalu fanatik biasa-biasa aja beragama itulah ini syaitan nggak usah fanatik ya biasa-biasa aja dalam beragama padahal Allah telah menyebutkan udhulu fisil mikafah Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, bukan separuh-separuh. Ini menyenangkan, oh iya, saya suka kayak gini. Oh ini tidak menyenangkan, oh nanti aja dulu. Jangan. Tapi udhulu fisil kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhan. Kemudian wa rasul sallallahu alaihi wasallam Demikian pula Ar-Rasul SAW bersabda, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah juga. Ya, umrah ke umrah berikutnya, ya dia umpamanya di, diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Kemudian dia mampu untuk umrah. Kemudian tidak lama lagi beberapa tahun kemudian umrah lagi ini juga kafaratun lima bainahuma sebagai penghapus-penghapus dosa di antara keduanya. Maka fal kafaratu takunu bil amali solihah. Kafar itu penghapus itu dengan cara amal soleh. Beramal soleh. Nah, maka jangan kita di bulan Ramadan semangat beramal soleh, setelah bulan Ramadan selesai pula semangat beramal soleh. Kiraatul Quran, amalan yang lainnya adzikr. Ya, terus kita bersemangat dan kita minta kepada Allah semoga Allah membantu kita untuk bersemangat. Nah, kalau hati ini sudah lalai, ya, maka ketika dia diajak untuk ibadah, ya, terasa berat. Terasa, terasa berat baginya. Wa hadhi yani anna al-insan idza idza taqallah sahhala lahu al-a'mal as-salihah. Sesungguhnya manusia jika dia bertakwa kepada Allah maka Allah niscaya mudahkan baginya untuk beramal soleh. Ya, syaratnya tadi ittaqallah. Tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, ah, salat witir saja tiga rakaat itu berat. Ya, atau satu rakaat berat. Ay. ya sudah bunyikan jam anu. Apa ini HP-nya sudah dibunyikan jam 4. Sudah bunyi jam 4. Ay. Kayak masih ngantuk, masih mau tidur lagi. Ya, dihapus jam bekernya lagi, tidur lagi. Bangun berikutnya sudah azan subuh. Berat untuk beramal sore. Dan itu bisa kita rasakan pada diri kita masing-masing ketika terlalu banyak maksiat ya bisa kita rasakan umpamanya baru kembali dari mall ternyata di mall itu masya Allah warna-warni orang di sana nah atau di bandara yang ya bandara-bandara internasional yang situ turis-turis lewat setelah pulang itu terasa mau beramal kok loyo lemas nah itu akibat dari al maasi nah atau habis wisata kemana gitu ternyata di situ kumpulannya turis-turis luar negeri ya sudah enam pas pulang itu samping capek juga amalan soleh berkurang tetapi kalau amalan apa ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti dia jauhi maka amalan soleh mudah untuk dikerjakannya dilakukannya allati yukaffirullahu biha anhu. Dengan amalan soleh tersebut Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa dosa-dosa dia. Ini faedah yang yang kedua disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al Al-faedatu tsalitsah. Faedah yang yang ketiga. Nah, jadi kalau bagi ikhwah yang merasa tidak paham atau terlalu cepat dalam menyampaikan ditegur. Karena kita juga orang yang belajar, belajar menyampaikan. Mungkin terlalu laju atau terlalu keras atau terlalu pelan juga kasih tahu. Al-faidatu salithah. faidah yang ketiga. Wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Bi sirkum bil istighfar wa taubah, yaitu akan dimudahkan untuk istighfar dan taubat. Mudah. Fa inna hadza min ni'matillah 'alal 'abdi karena ini merupakan kenikmatan Allah kepada hambanya. Ayyaisara lil istighfar wa taubah yang dimudahkan dia untuk istighfar dan taubat. Naam. Ahlul ma'asi untuk singgah di masjid saja itu takut. Wah, takut saya tinggal di situ. Kenapa? Wah, terlalu banyak dosa saya kayaknya sudah tidak diampuni dosa-dosa saya ini, terlalu banyak. Nah, sehingga untuk singgah di masjid saja takut. Saya pernah jumpai orang yang seperti ini, diajak, ayo kita ke masjid. Singgah di situ. Baik, biar, sampean aja. Nah, takut, itu masuk dalam masjid. Kami ini sudah, ya, orang yang seperti ini masih menyadari kalau dirinya di atas maksiat masih ada harapan untuk diberi nasihat dan bimbingan. Berarti ahlu hawa hal bid'ah, maka dia akan mengakui dirinya di atas al-haq. Sehingga ketika diberikan, disampaikan kepadanya an-nasoeh, nasihat-nasihat, mental, tidak mampu. Karena dianggap bahwa apa yang dilakukan selama ini, selama ini itu yang ter, itu yang paling benar. Nah, sehingga tidak merasa salah merasa benar. Al Mustan Maka syaitan lebih senang kepada al-bidah daripada al-ma'asi. Setidaknya tinggal ditiup-tiup saja. Terus beri semangat. Nah ini faedah ayat yang kita sebutkan faedah yang ketiga. Kemudian yang kedua dari sebab-sebab yang membantu bagi para penuntut ilmu selain takwa adalah al-muthabaratu wal istimraru ala talabil ilmi. Muthabarah terus-terusan atau tekun wal istimrar dan apa ini istimrar berkelanjutan di dalam menuntut ilmu. Jadi umpamanya bagi ihwa kita yang tinggal di sini menuntut ilmu kemudian ternyata pindah di kota yang lain, sampai di sana cari juga majelis-majelis ihwa di sana untuk menuntut ilmu berikutnya. Jangan di sini menuntut ilmu, pindah tempat, pindah pula ilmunya. Nah, di mana saja ahlu sunnah ketika dia bertempat tinggal, maka senantiasa hatinya merindukan, menginginkan untuk taklim, untuk belajar. Nah, kapan selesainya? Ketika nyawa ini sudah diangkat dicabut. Baru selesai menuntut ilmu. Tapi selama masih ada, ya itu masih dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi jangan menyangka menuntut ilmu, ah saya menuntut ilmu dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun selesailah. Habis itu mau yang lain. Menuntut ilmu, kata Imam Muhammad, sejak kita dilahirkan sampai kembali. Ya. Bahkan ilmu itu lebih kita perlukan daripada makanan dan minuman. Makan dan minum sehari paling sekali dua kali, tanpa nyemilnya mungkin tiga kali. Tetapi kalau ilmu itu sesuai dengan detak-detak nafas kita. Terus diperlukan yang namanya al ilmu. Yata'ayyanu ala talabil ilm ayyabdul al jahda fi idrak al ilmi wa sabri alayhi. Maka sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk mencurahkan kesungguhannya untuk memperoleh mendapatkan ilmu dan bersabar di atasnya. Orang menuntut ilmu itu memang bukan hal yang enak. Harus bersabar duduk di majelis, pinggangnya agak sakit-sakit sedikit, bahkan sakit benar, apalagi kalau dauro. Nah, ya setelah daurah itu rasanya baring aja. Tapi bersabar. Ya, paling dirasakan berapa tahun? 60 tahun, lebih 70, 80. Sementara di akhirat selama-lamanya. Nah. Wa ayyahfadhu bihi pada tahsilih. Dan juga dia berusaha untuk menghafalnya setelah mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu hianat. Ilmu itu mengkhianat, mengkhianati kita. Setelah kita dapatkan kadang hilang kembali. Nah, mungkin awalnya bisa-bisa terus terakhirnya terus berlanjut. Ternyata yang depannya habis, hilang. Diulang kembali susah lagi. Itu ilmu. Fa'inal ilma la yunalu birohatil jism. Yang juga dikata oleh Mujahid rahimahullah. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan diperoleh dengan enak-enaknya jasmani, santai-santainya badan. Santailah. Tidak bisa. Ilmu harus dengan kesungguhan. Harus dengan penuh dengan pengorbanan. Dia akan bangkrut kalau menuntut ilmu itu. Bang, bangkrut waktunya, bangkrut hartanya. Penuntut ilmu. Di dunia bangkrut tapi di akhirat dia akan bahagia. Maka fayasluk al-muta'allim jami'at turuk al-musilah ilal ilmi. wahuwa musabun ala dharik. Maka bagi penuntut ilmu dia menempuh seluruh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada ilmu yaitu al musabu ada dari tekun terus menerus di atas hal itu lamma sabata fi sahihi muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah telah sabit dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW bahwa Nabi menyebutkan bersabda barang siapa yang menempuh jalan ya melewati jalan yang di dalam melewati jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu ilmu syar'i ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju al-jannah Nah, orang yang menuntut ilmu ya, ilmu syar'i, ilmu agama, maka berakhir dengan al-jannah. Dimudahkan baginya untuk melewatinya. Maka kenikmatan apa lagi yang akan dicari seorang mumin selain kenikmatan al-jannah? Nah, kenikmatan makan sate setelah masuk dalam perut selesai. Cuma di lidah masuk ke sini keluarnya semuanya sama. Mau makan apa? Nah, kenikmatan berakhir dengan sebentar. Itu kenikmatan dunia. Nah, setelah makan harus tambah ini, tambah itu lagi. Itu kenikmatan dunia, serba ada kekurangannya. Tapi kenikmatan akhirah ya, seseorang tidak akan lagi buang hajat, tinggal keluar keringat begitu. Nah, nikmat terus di sampingnya ada bidadari ya. Samping kiri kanan ada bidadarinya. Muawiyah. Mau antum bidadari enggak? Hmm, Muawiyah aja mau. Nah. nah mau ah Muawiyah bidadari. Padahal belum tahu kayak apa itu bidadari. Mau dia. Nah. Maka kalau belajar jangan main-main Muawiyah ya. Nah, jangan suka bertengkar, suka berkelahi. Nah, biar dapat bidadari. Ya, itu ahlul jannah. Nikmat terus yang mereka dapatkan. Pokoknya dari itu tidak tidak ada istilah berhalangan. Kalau di dunia masih ada berhalangan. Oh iya, berhalangan. Oh iyalah. Al maafur. Tapi di sana tidak ada istilah berhalangan. Nah, biar kita semangat untuk beramal soleh. Tapi jangan juga ke, jangan juga kepada apa ini terhadap jamaah tabligh. Eh, saya sudah tidak senang dengan wanita dunia sehingga kerjanya huruf terus jadi urus sudah istrinya padahal menjadi tanggung jawab dia ya keinginannya kepada apa ini bidadari al jannah kemudian menelantarkan kewajiban dia ketika di dunia untuk mengurusi anak istrinya Allahul musta'an seharusnya ketika dia mengurusi itu itulah sebagai perantara untuk mendapatkan kenikmatan dalam al jannah falyuthabir talib al-ilmi wajtahid wa yasharu layali wa yada anhu kulla ma yusarrifu aw yushghilu an talib al-ilmi maka hendaknya seorang tekun giat ya bagi penuntut ilmu tekun dan bersungguh-sungguh serta berjaga di malam hari dan meninggalkan segala sesuatu yang memalingkan dia atau menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Cari perkara-perkara yang justru perkara itu membantu untuk menuntut ilmu. Yang pokoknya di pekerjaan ya lama baru kembali. Maka cari rekaman ya. Yang lainnya cari buku-buku yang dia bisa mendapatkan ilmu di sana. ولسلف الصالح قضايا مشهورة في المصابرة ala طلب ilm. dan bagi salaf yaitu salafus salih mereka memiliki qadaya kisah-kisah cerita-cerita yang masyhur tentang ketekunan mereka dalam menuntut ilmu Hatta an yurwa an Ibnu Abbasin. Sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma anna usila bima adrakat Alain, Bima adrakat al-ilm. Dia ditanya dengan apa engkau bisa memperoleh ilmu. Qala bilisani su'ul wa qalbin ukul wa badan ghairi ma'unin maka Ibn Abbas mengatakan ya saya mendapatkan ilmu dengan banyak bertanya saya tanya ini saya tanya itu dan hati yang berakal nah hati yang bisa memilah memilih yang terbaik dan badan yang apa ini badan yang kuat terjemahan bebasnya itu badan yang yang kuat yaitu tidak lemas namanya penuntut ilmu harus ya ada vitamin yang ada pada dirinya ada kekuatan wa anhu Aidon dan darinya juga An radhiyallahu anhuma qala dia mengatakan In kana la bulughani al hadis ani rajul fa'ati babahu. Ibnu Abbas ya. Jika hadis itu sampai kepadaku dari seseorang, jadi dia mendapatkan hadis dari seseorang. Fa'ata babahu, maka dia mendatangi pintu rumah orang itu. Wahwa qail, Tadi dia mengatakan Fatawassalu ridai ala babihi. Coba perhatikan ini. Ibn Abbas menjadi rujukan dalam ilmu tafsir. Maka saya menghamparkan selendangku di depan pintunya. Jadi dia mendengarkan hadis dari seseorang, kemudian akhirnya dia mendatangi ada hadis sampai kepadanya kemudian datangi sumber hadis ini ketika sampai di pintu rumah orang yang tadi menyampaikan hadis atau datangnya berita hari tidak mengetuk pintu enggak dia apa ini memasang selendangnya depan pintunya تصفر الرياح عليها من التراب maka angin menerbangkan kepadaku debu-debu jadi terpa debu namanya di luar pagi di padang pasir atau di rumah rumah di timur tengah itu kalau sudah musim angin nah pasir itu bertebaran ya, seperti di sini kalau musim kemarau debu dengan mudah diterbangkan angin nah ini berapa mengenainya depan penting itu ini, sabarnya. Fayakhruju fayakul. Maka ketika tuan rumahnya ini keluar, dia mengatakan, "Ya ibn ammi Rasulullah, ya ibn ammi Rasulillah." Ya ibn ammi Rasulillah, maja abik. Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuat engkau datang? Ya. Apa yang menjadikan engkau di sini? Ala arsalta ilayya fa'atika. Tidakkah engkau mengutus kepadaku seseorang yang nanti saya datang kepadamu? Karena ini anak paman Nabi SAW termasuk orang yang dianggap mulia. Mengapa enggak mengutus saja seseorang? Ya, kalau sekarang ini bahasanya kenapa enggak WA aja biar saya ke sana? Nah. Ana ahakun ay an atika saya lebih berhak untuk datang kepadamu. Kata si tuan rumah ini, saya lebih berhak untuk datang kepadamu. Fa'as'alahu anil hadis. Dan dia Ibnu Abbas bertanya kepada orang tadi tentang al hadis hadis yang dia mendengarkan atau sampai kepadanya. Ini berapa tawaduknya beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu ma tawadhu'a lil ilm wa rafa'allahu bih. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ma tawadu' terhadap ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya. Menjadi rujukan referensi ilmu tafsir sampai sekarang ini. Ibnu Abbas radhiyallahu Setelah Rasulullah meninggal, maka kerjanya seperti ini, mendatangi kibar sahabat untuk menanyakan kepada mereka hadis-hadis Nabi yang pernah mereka mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصابر المصابرة الكبيرة Demikianlah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk tekun dan benar-benar tekun dengan ketekunan yang besar. Ya, tekun dengan benar-benar tekun, bukan main-main. Wa yurwa aidan an Syafi'i diriwayatkan juga dari Syafi'i rahimahullah. Nah, yang anak-anak ini nanti ditanya ini siap-siap saja. anna ustadhafahu al-imam Ahmad zata lailatin faqadima al-asya ya Imam Syafi'i rahimahullah ini menjadi tamunya Imam Ahmad pada suatu suatu malam jadi siapa yang bertamu ini Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Ahmad sesama ini maka dia diberikan baginya makan malam disuguhkan makan malam. Fakala syafir thumma tafruk arujulani ila manamiha. Maka lima musyafi makan, disuguhi makanan, makan. Naam, makan. Kemudian berpisah. Keduanya ini kepada tempat tidurnya masing-masing. Yaitu tidur sudah. Fabaja Syafi'i rahimahullah yufakiru fi istimbati ahkami min hadis wa huwa qaulun nabi wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Umar ma fa'ala Nuhair Maka tinggal Imam Syafi'i jadi sama-sama berbaring tapi Imam Syafi'i ketika berbaring bukan tidur tetapi dia memikirkan tentang istimbat pengambilan hukum-hukum dari hadis yaitu ucapan Nabi SAW, Ya Aba Umair mafala nugair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan nugair? Nugair ini ta'irun sogir, burung yang kecil. Jadi Abu Umair ini punya burung. Seperti Muawiyah ini. Senang burung kan? Ternyata burungnya mati. Sedih dia. Maka dihibur Nabi SAW, Ya Aba Umair mafala nugair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Ah, Al-Imam Syafi'i memikirkan istimbat ya yang dikeluarkan dari ahkam dari hadis ini. Abu Umair dari hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadis Anas bin Malik. Abu Umair karena ma'hu ta'irun sogir yusamma an-nubair. Abu Umair bersamanya ada burung kecil yang diberi nama dengan An-Nugoir. Famata hadha ta'ir fajna alaihi sabi. Maka ketika burung kecil ini mati, sedih dia. Ya, Abu Umar ini sedih. Bahkan Nabi SAW yudai bus sibian, wa yukallimu kula insan bima kubi. Dan Nabi SAW itu bercanda, biasa bercanda kepada anak-anak dan berbicara dengan mereka dan berbicara kepada setiap manusia sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, fadhallatul lail yastanbitu min hadzal hadis. Maka di malam hari yang panjang itu ya, malam hari ya sampai pagi. Dia terus memikirkan istimbat hukum dari hadis hadis ini. Wa yuqal innahu yastam innahu istambata minhu akthar min faidah. Dikatakan bahwa dia bisa mengambil hukum dari hadis ini atau mengeluarkan faedah-faedah itu lebih dari seribu faedah. Ya, semalaman tidak tidur. Dia bisa mengeluarkan dari hadis ya Abu Umair mafalan ghair lebih dari seribu faedah. Wala'allahu idza stambata faidan jar ilaiha hadisan akhar. Dan bisa saja dia mengambil istimbat faedah yang lainnya dari hadis yang lain. Wa hakadha hatta tatimmu. Demikianlah sampai sempurna, sampai selesai. Falamma adzana al-fajr. Qama Syafi'i, maka tatkala azan fajar yaitu subuh sudah Syafi'i bangun rahimahullah walam yatawadda teman sarafa ila baitih Ya ketika azan subuh dikumandangkan Imam Syafi'i bangun dalam keadaan atau dalam kondisi dia tidak berwudu kembali. Wudunya tidak diperbaharui. Kenapa? Ya dia kan tidak tidur semalaman. Nah, kemudian dia kembali ke rumahnya. Wa kana Imam Ahmad yusni alaihi inda ahli. Maka Imam Ahmad yang tadi menjadi tuan rumah menyanjung Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Masya Allah Imam Syafi'i. Faqalu lahu Maka keluarga-keluarganya ini mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Ahmad, ya Abu Abdullah, kaifa tasni ala hadha rajul alladhi akala wa shariba wa nama wa lam yakum? Wa shalla al-fajr biduni wudu." Ay Abu Abdullah, bagaimana engkau menyanjung orang ini? Dia makan, makan dikasih habis. Minum. Ya, makan dan minum habis. Tidur. Tidak sholat malam anggapan keluarganya ini. Dia tidur sudah suatu malam. Salat fajar tanpa wudhu. Ya, salat fajar tidak wudhu. Bagaimana kok menyanjung ini? Fasa'al al-imam syafi'i fakola Maka Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, Amma kau kawani akal tu hatta afarautu al-ina'a Fadzalika kali anni mawajatu ta'amat atyabu min ta'amil Imam Ahmad. Fa amla'a batni minhu. Adapun keadaanku ketika saya makan sampai saya menghabiskan makanan itu karena saya tidak menjumpai makanan yang lebih baik daripada makanan Imam Ahmad maka saya ingin memenuhi makanan itu di perutku Ya, karena tidak ada makanan lebih baik anggapan dia daripada makanan Imam Ahmad. Maka saya ingin memenuhi makanan itu dari makanan Imam Ahmad. Ini alasannya yang pertama. Wa amma kuni lam akum li salatil lail fa inal ilm afdal min qiyamil lail. Adapun saya tidak bangun malam untuk sholat malam. Nah, karena ilmu itu lebih utama dibanding qiyamul lail. Dia kan mengeluarkan faedah istimbat sampai seribu lebih faedah. Maka dia mengatakan ilmu lebih utama ketimbang qiyamul lail. Karena kalau qiyamul lail pahalanya hanya untuk dia. Adapun ilmu di samping dia juga bisa disebarkan kepada yang lain akan berkembang pahalanya. Laqad kuntu fakir fi hadzal hadis yang saya memikirkan tentang hadis tadi yang tersebutkan ya Abu Umair ma fa'ala mughayr. Wa amma qawli lam atawadda li shalah li shalatil fajri fa kuntu ala wuduin min shalatil isya. Adapun keadaan saya tidak berwudu ketika salat subuh maka saya tetap di atas wudu artinya dia belum batal sejak sholat isya. Karena dia memang terjaga, bukan tidur, memikirkan faedah. Jadi ketika azan subuh langsung berangkat. Sehingga kalau kayaknya ah, apa ini? Laki-laki ini tidur semalam bangun subuh, enggak, enggak wudhu. Wala yuhibbu ayukallifahum bima'il wudhu Dan Al-Imam tidak senang untuk merepotkan tuan rumah untuk mengambilkan air wudhu. Ya mungkin di saat itu susah untuk mendapatkan air, tidak seperti sekarang keran mudah untuk mendapatkan air. Jadi dia tidak ingin merepotkan tuan rumah untuk diambilkan air wudhu. Nah, Imam Syafi'i. Nah, Sofwan. Siapa yang bertamu ke tempatnya Al-Imam Ahmad? Hah? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mana teman-teman? Kok para keluar semua mana ini? ini. Ah, Muawiyah aja di depan ini, Muawiyah. Kenapa Imam Syafi'i makanan yang dikasih habis? Hah? Karena enak. Atau gimana? Ah, Muawiyah tidak bisa jawab ini Muawiyah ini. Temannya habis. Tinggal Umar. Hai nah. Jadi inilah kisah unik para ulama ussalaf dalam ketekunan mereka menuntut ilmu. Nah, semoga apa yang kita baca di malam hari ini memberikan tambahan ilmu dan memberikan dorongan serta semangat untuk kita tetap di atas ilmu menuntut ilmu wal misab subhanallahi bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu ilaik tafadhalu hafizakumullah